Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. alhamdulillah. Na'ud ila darsina insyaallah. Wa qad wasalna fi awakhiri الكتاب ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب نفعا لنفسنا وللمسلمين Tapi insya Allah kita kembali pada kajian kita dan kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat untuk diri kita khususnya dan kepada kaum muslimin secara umum. Baik. <clears throat> dan pemahaman terhadap ilmu itu harus tamakun sebuah pemahaman terhadap sebuah ilmu itu harus tamakun dalam artian harus yang secara hakikatnya bukan setengah-setengah ya seseorang yang memahami ilmu setengahnya ini lebih berbahaya dari orang yang jahil karena yang merusak ilmu itu bukan orang bodoh. Taib, yang merusak ilmu din ini bukan orang yang bodoh. Tetapi orang yang berilmu tetapi tidak tamakun dalam ilmunya. Dia berilmu, naab, tetapi ilmunya tadi tidak mendasar. Seperti para tolabatul ilmi yang baru setengah-setengah Taib seperti kita ini belum sampai ke tingkat tamakun yang mendasar sebagaimana para ulama yang terjaga dari kemaksiatan dari sisi merekalah ilmu ini rusak bukan dari orang-orang jahilnya Taib. Sehingga kita di dalam beragama ini tentunya mengikuti para ulama lebih selamat. Dan hal ini pun perintah dari langsung Allah Subhanahu wa taala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian wahai kaum muslimin kepada mereka para ulama ahlu dzikri apabila kalian tidak mengetahui hakikat sebuah perkara, sebuah masalah sehingga terbimbing. Baik. <clears throat> Karena dari sisi mereka ilmu ini terjaga. Sehingga kalau pemahaman kita kita kembalikan kepada mereka, maka akan selamat. Dan ayat ini bukan isyarah untuk taklid Ya, kita harus tahu apa itu taklid, apa itu taasub. Jangan mentang-mentang sudah tidak naam boleh taklid, dia sering mendengar tidak boleh fanatik. Ketika ada seorang alim yang berbicara, dia tolak. Saya tidak mau taklid, saya tidak mau fanatik. Ini salah. Ucapan ini benar kalau seandainya keluar dari alim misluhu seorang alim yang sama seperti yang mengatakan tadi sebagaimana sebagaimana hal ini terjadi pada para sahabat ya qaulus sahabi hujjah alaina ucapan sahabat itu bagi kita hujah ya tetapi bagi sahabat yang lain tidak baik bagi sahabat yang lain tidak hujah Nah, tetapi bagi kita yang hidup pada zaman ini, ucapan mereka adalah hujjah selama tidak menyelisihi nas yang soreh jelas. Demikian juga ucapan para a'immah, ucapan mereka bukan hujjah bagi sebagian yang lain yang sama tingkat manzilah ilmiahnya. Sehingga terjadilah madhahib, ada madhab syafi'i, ada madhab hambali, ada madhab hanafi, ya, ada madhab maliki Taib. Dan ucapan mereka hujah buat kita Selama ucapan tadi tidak berseberangan dengan Adillah yang Wadihah, sarihah, sahihah Yang jelas, tampak dan sahih Taib. Maka ini pentingnya kita menuntut ilmu Pentingnya kita terus menggali ilmu sehingga nanti akan muncul suatu kebaikan dalam hati seorang muslim apabila terbimbing dengan ilmu. Jadi kita mengikuti para ulama itu bukan berarti kita taklid kepada mereka karena memang ya, ilmu kita belum sampai untuk kita berijtihad, untuk kita memilih mana yang hak dan mana yang batil. Kecuali kalau perkara ini memang fitrah darurat yang mana kita paham walaupun tidak harus belajar maka ini tidak boleh seseorang mengikuti pernyataan siapapun kalau hal ini adalah perkara yang naam salah dan menyelisihi nas seperti syirik tidak perlu kita ya bertahun-tahun belajar syirik ini paham ini seperti ini syirik tidak boleh kemudian kalau ada yang mengatakan ini boleh maka kita tidak mengikuti ucapan tadi ya kainan mangkan siapapun yang berbicara perkara tadi tapi kalau perkara-perkara sifatnya masih ya khilaf perkara yang sifatnya masih gomut yang jelimet perlu bahas perlu terjih perlu mengumpulkan berbagai macam ucapan dan data yang ya dengannya bisa menyimpulkan sebuah nas dan itu bukan merupakan kemampuan kita maka kita lihat ya istinbat dari ulama-ulama yang sikoh yang memang dipersaksikan oleh para a'immah bahwasanya fulan ini syekhun thiqah yang mutamakkinun fi ilmihi yang kuat terhadap ilmunya cukup sebagai bentuk pengamalan kita terhadap ya firman Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Tidak kemudian kita simpul-simpulkan sendiri maksud saya seperti itu, maksudnya seperti ini. Pada dalam keadaan kita ini belum mencapai tingkat yang seperti itu. Taib. <clears throat> Ini makna daripada mana taklid adalah ittiba'ul qaul biduni dalil. Taklid itu mengikuti sebuah ucapan tanpa dalil. Ini taklid. Kalau kita ikut ucapan Ustadz Fulan, Syekh Fulan, Alim Fulan, tanpa kita tahu dari mana mengambil ucapan tadi, apakah menyimpulkan sebuah hadis, apakah kesimpulan sebuah ayat, atau ucapan seorang sahabi kita tidak tahu pokoknya kalau Ustaz Fulan yang ngomong saya ambil. Pokoknya kalau Syekh Fulan yang ngomong saya ambil. Ini namanya taklid. Tetapi kalau kita mengikuti seseorang karena tahu sumbernya, ya, maka itu bukan taklid tetapi ittiba. Taib. Dan lebih jelek daripada taklid itu ta'assub, fanatik buta. Pokoknya salah benar kalau guruku yang bicara telan mentah-mentah. Toib ini ta'assub lebih asyad minat taklid. Salah benar dibela. Ini kalau ta'assub. Yang penting ya Syekh fulan, yang penting A fulan ya, alim idola ini mengatakan A atau B ini termasuk suatu yang dicela dalam dinul Islam. Kenapa? Karena kaidah dalam syariat ya, ittiba'ul haq ini fauqa kulli syai. Mengikuti al-haq itu di atas segalanya. Mahabbatul haq muqaddamun inda ahli sunnah min mahabbati ulama'ihim. Cinta terhadap al-haq itu di atas segalanya bagi ahli sunnah dari mencintai ulama-ulama mereka. Taib. <clears throat> Kemudian nah mereka di dalam menyikapi masalah khilaf dan ta'amul menyikapi perbedaan pendapat ya memiliki kaid kaidah-kaidah selama pendapat tadi bukan merupakan pendapat yang masih ada celah untuk diperselisihkan maka mereka menyikapi dengan sikap-sikap yang ilmiah tetapi kalau seandainya pendapat tadi tidak ada celah untuk berbeda, maka mereka sikapi ya dengan meninggalkan tanasuh ya dinasehati yang salah untuk kembali seperti itu. Sehingga tidak terjatuh ke dalam bab-bab taklid. Ya tidak berhukum dengan hukum mayoritas. Ya, tidak berhukum dengan hukum apa? mayoritas tapi tetap ya, mencerminkan setiap apa yang dia putuskan dari hukum-hukum tadi sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Memang ini teorinya gampang ya, wah. Ya teori seperti ini mudah kita ucapkan, tapi secara praktek kita ini belum mampu dan masih jauh. Kita ini bisanya ikut-ikutan. Baik kita bisanya hanya ikut-ikutan. Banyak tendensi-tendensi yang masih kita miliki dari apa-apa yang ya muncul dari sebuah masalah. Terkadang ta'assub ya. Qabiliyah karena cinta marga, cinta kasta sehingga kalau marganya yang disalahkan tidak terima walaupun yang hak adalah salah ini masih banyak yang seperti ini belum bisa menerima kalau seandainya bagian dari dirinya atau keluarganya disalahkan ya, berusaha untuk dia bela walaupun itu salah yang seperti ini masih terjadi <clears throat> maka oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan dalam masa-masa fitnah itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, agar supaya dibukakan ya, pintu yang jelas dan terang. Sebagaimana sering kita doa setiap doa-doa kita Allahumma arinal haqqa haqqa wajibna tiba'ah ya Allah perlihatkanlah yang hak itu hak dan berikan kekuatan bagi kami untuk ikut wa arinal batila batila warzuqna tinabah dan perlihatkan yang batil itu batil ya dan berilah kami berilah kami kekuatan untuk mengikutinya ini banyak yang antum doakan di dalam sholat-sholat kalian Baik kita doakan dalam setiap waktu-waktu mustajabah supaya kita senantiasa berjalan di atas kebaikan tidak mudah dan tidak bermudah-mudah dari <clears throat> menyalahkan atau membenarkan orang yang di luar kita atau orang yang di dalam kita. Semuanya kita timbang dengan kebaikan. Dan diantar daripada kaidah yang di milik oleh para ulama sesungguhnya seseorang tidak berhukum kemudian salah masih lebih baik daripada dia berhukum kemudian salah dia diam tidak menghukumi sesuatu karena memang pengetahuannya kurang ya taib lebih baik daripada dia berhukum kemudian salah taib lebih baik daripada dia berhukum kemudian apa terjatuh dalam kesalahan jadi setiap manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk dipakai untuk memikirkan setiap permasalahan yang akan dia hadapi sebuah permasalahan yang hendak dia putuskan benar-benar dipelajari dengan baik kalau memang tidak bisa untuk diputuskan maka ditunda dipelajari dengan benar dan jangan tergesa-gesa <clears throat> jangan tergesa-gesa Al-ajalah minasyaiton Ketergesa-gesaan itu dari syaiton Yang bisa menggelincirkan Dan akhirnya nanti akan menyesalkan Duh nyesel ya. Tapi beda kalau dia sudah mempelajari dengan baik Dia sudah Mengilmui dengan baik Kemudian dia putuskan Maka ini akan lega Yang menerimanya pun juga lega Nah, seperti buah itu kalau matangnya di pohon jatuh ini manis rasanya. Tetapi kalau dia petik kemudian dia taruh manis, matang. Tapi terkadang masih ada kecut-kecutnya. Terkadang masih belum bisa dinikmati. Nggak enak dan bahkan ketika dia yakin ini matang ketika dicicipi ternyata kecut dia nyesel ya, bahkan dia akan mencela mangga empuk tapi kecut katanya sudah matang atau sudah kuning nah, akhirnya apa ini permisalan seseorang yang memutuskan perkara tetapi berusaha untuk dimatangkan sebelum waktunya kurang manis ya, setiap permasalahan itu kita tunggu sampai matang sampai jelas baru enak ya diterima bersama-sama tapi kalau kita terburu-buru terkadang nanti akan kembali kepada kita sendiri. Maka kita ta'ani dalam berhukum lebih baik daripada kita berhukum kemudian salah. Nah, itu di antara seputar pentingnya kita memahami din ini dengan benar. Demikian juga dalam kitab yang hendak kita selesaikan ini. Sehingga kita bisa mengambil manfaat dengan baik. Tapi kita masuk pada bab yang baru, bab maja'a fi himayatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam himmat tauhid wa saddihi turuqas sirqi. Bab apa yang datang tentang penjagaan nabi wilayah tauhid dan menutup jalan-jalan menuju kesyirikan. Ini termasuk apa namanya? dirosatun nabawiyah tarbiyatun nabawiyah ya mencegahnya dari wasilah-wasilah bukan pada ujung-ujungnya ya bukan pada ujung-ujungnya tapi apa dicegahnya dari wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada ujung-ujung perkara tadi Nabi melarang syirik Nabi melarang wasilah-wasilahnya Taib Nabi memerintahkan kepada tauhid, Nabi juga menunjukkan cara-caranya menuju ke tauhid tersebut. Terkadang kita kita harus bertauhid, kita harus bertauhid, kita harus menjadi syirik, tetapi kita nggak paham bagaimana wasilah menuju ke tauhid. Kita nggak paham bagaimana menutup jalan menuju syirik. Sehingga mayoritas dari kaum muslim ini nggak paham tauhid yang sahih, tidak paham syirik yang sahih. Tahunya kalau syirik ya bakal menyan di bawah pohon, Tahunya kalau tauhid ya ikhlas. Padahal di sana ada wasilah yang bisa mengantarkan kepada ujung ini. Sehingga ketika dia sampai ke puncaknya, naam dia kokoh. Karena berjalan dari bawah. Tidak loncat. Sehingga ketika disuruh menjelaskan dia fahim, tahu. Demikian Nabi saw termasuk tarbiyah yang sahihah adalah ini. Demikian juga ini ada sedikit faedah daripada kesalahan pendidikan seorang ya bapak atau ibu yang mengajarkan sifat ananiyah sifat egois dan merasa benar sendiri tanpa mereka sadari mereka mengajarkan sifat ini ya, yang terkadang itu memang sifat orang tuanya terkadang itu didikan orang tua yang salah. Sepele. Contoh, kita punya anak jalan nabrak kursi. Jatuh nangis anaknya. Uminya keluar, kursinya dipukul. Dasar kursi ini nakal. Udah diem kursi ditendang sama uminya. Kursinya yang nakal ini. Diem diem akhirnya anak itu diem. Nah, anaknya diem. Tetapi apa? Ternyata pendidikan seperti ini apa akan membentuk jiwa sang anak jiwa merasa benar bahwasanya apa yang dilakukan itu benar kursi yang salah padahal dia yang lari dia yang nabrak kursi tapi karena uminya tadi bilang ini kursinya itu kodoknya lari, kursinya nakal sudah diem nih kursinya umi pukul. Anaknya diem. Ya. Terus melakukan seperti itu pendidikannya tiap hari ketika dia ya melakukan sesuatu kesalahan yang disalahkan bukan dia, tetapi apa apa yang dia ya, uh, jadikan korban tadi kursi atau tembok atau kakaknya barangkali misalkan adik sama kakak nangis kakaknya dimarahi kamu tuh punya adik nggak mau dibimbing nah, akhirnya apa muncul kejelekan kebencian sang kakak sama adik kemudian apa sifat merasa benar adik setiap apa yang dikerjakan terkadang kakak sama adik nggak akur tuh gara-gara mungkin sifat orang tua seperti ini menyalahkan nah terus bagaimana solusinya ya kita tenangkan ya kita nasihati kalau jalan pelan-pelan ya hati-hati besok lagi hati-hati kalau jalan nanti kesandung lagi sudah cup diem ya, dia akan bisa apa ambil pelajaran walaupun anak itu ya tidak apa namanya <clears throat> merasa kisah kita kasih tahu cuma apa ini akan menanamkan kejiwaan yang baik pada sang anak ya tidak kemudian ketika salah dia malah menyalahkan orang rasa tanggung jawab itu ada ini berhati-hati dalam setiap hal kalau didikan tadi ada terkadang ini akan memunculkan sifat-sifat yang kurang bagus dan juga ketika anak bandel diajak ke toko minta jajan ya kemudian kedua orang tuanya ingin memalingkan perhatiannya supaya tidak minta misalkan diajak jalan-jalan kindong-kindong tapi nggak diputuskan permintaan anak ini dibelikan atau enggak cuma dialihkan perhatian itu tuh ada kereta itu tuh ada sekian dan sekian ini ternyata apa membuat anak nanti apa kurang percaya dengan ibunya keinginannya senantiasa dialihkan nah, terus bagaimana ya kita ajak dia untuk berpikir kalau kamu pengen minta ini ya kamu nabung dulu kalau uang sudah ada kita beli itu. Tapi kalau diternangis kita ancam. Kalau kamu menangis kita pulang. Jadi jangan kalah sama anak itu. Sekali saja kalah kita sama anak, seterusnya kita akan di bawah pengaturan anak. Bagaimana cara anak ngatur kita nangis? Abi minta ini enggak nangis sekejar-kejarnya nangis. Akhirnya kita kasihan akhirnya dibelikan. Terus besok lagi minta nangis lagi kita kalah. Terus seperti itu sehingga pak kita yang diatur sama anak. Sekali kita kalah dan salah dalam mengatur anak, kita akan kalah dengan anak dan anak tidak akan memberikan sama sekali terhadap kita apa kehormatannya. Ya, ini mendidik anak. Jadi sekali harus kita tegaskan sama anak. Tegas tapi apa? Caranya yang baik. Ya seperti tadi ketika dia minta mainan kita katakan Umi nggak bawa uang, Abi nggak bawa uang. Kalau kamu pengen beli nabung dulu, nanti Abi kasih, kamu tabung. Tetap dia nangis, kalau kamu nangis kita pulang. Pokoknya langsung pulang, jangan apa ditunda-tunda, langsung pulang. Ya, untuk apa? Ancaman kita itu betul. Nah, sehingga ketika satu kali ini dia kalah, ya sudah diem. Akhirnya nanti kesana kita gampang untuk membimbing anak ini. Nah, ini penting dalam mendidik anak itu seperti itu. Punya trik-trik khusus agar supaya anak ini tunduk dengan kita, bukan kita tunduk dengan anak. Sebagian orang tua kasihan, masa sampai jerit-jerit kayak gitu, jangan hiraukan sama orang lain. Itu orang tua anak sampai jerit minta mainan kok nggak dibelikan. Nah, terkadang kita tuh kalah dengan seperti itu. Ya, jangan hiraukan. Ya, itu adalah mendidik yang salah terhadap anak. Kenapa akan menanamkan nafsu yang harus dituruti ya sang anak sehingga nanti kalau gede kerepotan kalau gede apa kerepotan maka ada kisah ya mungkin kita pernah ke kebun binatang ya pernah lihat gajah yang dirantai gajah itu kalau di kebun binatang dirantai apa enggak belum ada yang lihat nggak lihat ya jadi gajah itu ngerantainya talinya kecil Bukan gajah gede rantainya dadung gede segini ndak, rantainya kecil gajah itu. Karena sejak kecil dirantai dengan rantai yang kecil itu karena ketika kecil dirantai dengan rantai kecil ini dia kalah mau narik rantai dia nggak nggak kuat. Nah ketika tumbuh besar rantainya juga sama kecil tetapi dia nggak akan pergi, nggak akan berani narik rantai ini. Kenapa? Karena dari kecil sudah dibiasakan apa rantai dengan kecil. Walaupun kalau dia paksa sebenarnya rantai ini kalah ketika gede. Cuman kalau kita sudah tanamkan sejak kecil, anak ini akan nurut dengan hal-hal yang kecil ya tetapi kalau dari kecil kita nggak bisa menanamkan kebaikan ya sampai ketika Kalau kita ikat dengan istilahnya rantai yang besar maka dia akan terungkap terus ini perlu diperhatikan <clears throat> ini wasilah sebelum anak itu sudah bandel duluan ya ini wasilahnya demikian juga Rasul kita hubungkan dengan sini sebelum seorang itu dalam kesyirikan Rasul anu dulu, jaga dulu jalan-jalan untuk menutup ke sana. Ditutup dulu jalan-jalannya. Agar supaya apa? Si hamba ini tidak terjerumus ke dalam kesyirikan hanya sekedar ujungnya saja sementara nggak tahu wasilahnya. Sehingga wajar kalau zaman sekarang itu ketika tidak paham wasilah-wasilah kesirikan yang ditanamkan cuma langsung ujung kesirikan, mereka menolak. Oh ziarah kubur kok syirik. Masa sodakoh kok sirik ya nggak mau mereka dibilang seperti itu karena taunya syirik itu ya nggak sholat taunya syirik itu ya nyembah nyembah berhala itu taunya ujungnya nah di sini jalan-jalan menuju kan mereka nggak tahu sehingga kita, kita peringatkan dari jalannya ini mereka menolak masa sholat kok syirik masa orang sholat kok syirik enak saja orang sholat kok musyrik nah akhirnya apa dituduh orang yang mengingatkan malah apa sebagai apa orang yang takfiri oh ini orang yang gampang mengkafir-kafirkan kaum muslimin Nah ini tadi Kenapa kadang karena salah didikan Entah salah didikan Entah kita yang nggak bisa didik nggak tahu mana yang salah ya, nggak ada yang mau disalahkan oh, <clears throat> entah kurangnya ilmu kita dalam mendidik atau bagaimana Allah alam jelas kita berusaha apa yang kita ber, apa tahu kita sampaikan itu saja sudah entah naam ini kurang atau banyak lebih ini kita wakilkan kepada Allah semuanya kita kembalikan kepada Allah wa na'am na'udzubillah minal hur ba'dal qur kita berlindung kepada Allah daripada hur ba'dal qur hur ini kekurangan setelah lebih punya kelebihan kok malah tambah kurang tambah kurang tambah kurang Taib wal kita berlindung kepada Allah Taib Allah alam kita sampai apa? baca ayo iya, baca ini giliran mah haus nggak ada airnya kemarin nggak haus airnya ada terus <laughs> bukan minta ini benar air putih aja itu air galon aja air biasa pakai gelas <clears throat> ya, Fadal. وغيره لأن ذلك طريق موصول nah. sudah pernah mendengar istilah mudaf mudaf ilaih sering ya <clears throat> Baik. Jadi kalau kita sudah belajar kaidah itu penerapannya juga butuh latihan. Terkadang kita kaidahnya tahu ketika sudah praktek lupa. <clears throat> Ini kebanyakan. Demikian juga ilmu yang lain, ilmu apapun seperti itu. Tapi kalau sudah biasa nanti mudah. Ini banyak mudhof-mudhof ilah yang dibaca masih ngabur Al-fawaidu. Faedah-faedah yang ada dalam hadis yang di atas. Yang pertama, azimu qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam adimu qadri mudhaf ilaih an-nabiyyi mudhaf ilaih enggak azimu qadru nabiyyu jadi apa ini artinya fi nufusi ashabihi wa ihtiramuhum lahu dalam hadis ini menyebutkan tentang besarnya kedudukan nabi di ya, jiwa-jiwa ya, sahabatnya. Baik. Ini yang sulit. Ini yang sulit, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantara daripada hikmah dakwahnya adalah menundukkan hati, takliful kulub, ya. Tidak sekedar kita ngasih dalil, tidak sekedar kita ngasih hujah, sementara hatinya tidak bisa kita tundukkan. Ini termasuk ya kegagalan dalam sebuah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain memberikan hujah beliau apa berdakwah dengan takliful kulub menundukkan hati nah, sebagaimana pemuka-pemuka kaum Quraisy ya, mereka diberi hadiah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berapa seratus onta ya, tidak diberikan hujah Al-Quran kudal Allah wa Allah wa hadis Rasulullah fulan Fulan kola Rasulullah sekian sekian sekian sekian orang tuh kadang bosan kalau diberi hujah capek ya nah jadi orang yang berhujah itu belum tentu fakih nah orang yang fakih itu orang yang paham keadaan dengan apakah dia harus berdakwah ya toy. jadi selain kita menghafal hujah kita juga harus paham keadaan karena di antara dakwah adalah serangannya hati tidak hanya zahir. Kalau kita sudah mampu menundukkan hati seseorang, wallahi apa yang kita ucapkan akan diikuti sampai ya ucapan jelek pun akan diikuti. Ya, adapun dakwah yang hak tentunya lebih aula untuk itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dakwah ini kepada para sahabatnya dengan menundukkan hati-hati manusia. Sampai-sampai mereka mengatakan sungguh Muhammad ini adalah rojulun fakir yang tidak takut miskin. Rojulun miskin yang tidak takut miskin sampai seperti itu ya dapat ghanimah kasihkan sama orang ini 100 buat kamu 100 buat kamu Masya Allah siapa yang gak hancur hatinya dikitukan luluh ya Tapi baru kemudian kasihkan hujah sekian sekian nurut tapi kalau kita sendiri gak pernah bisa menundukkan hatinya kemudian kita mau ngasih hujah Al-Quran sunnah Quran sunnah ya tidak akan ya terpengaruh ini menunjukkan hadis ini apa besarnya ya kedudukan Nabi pada hati-hati sahabatnya. Tidak ada yang merasa disakiti oleh Nabi. Kalau kita beda banyak kita menyakiti orang ini. Jadi wajar kalau terkadang dakwah kita ini belum diterima oleh manusia. Walaupun ukuran ya, apa namanya keberhasilan dakwah itu bukan mayoritas. Nah, bukan ukuran harus menerima semua itu bukan ukuran tetapi apa kita juga harus muhasabah koreksi diri. Kenapa kok dakwah-dakwah kita nggak pernah diterima? Nah, ini juga harus kita koreksi. Jangan malah bangga kalau saya sedikit berarti dakwah saya ini berhasil. Ya, jangan. Ya, tetap kita koreksi diri. Kenapa kok dakwah kita itu kok nggak pernah diterima manusia? Kok sulit masuk kepada mereka? Apa? Ya, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di antara seperti itu badrul mal, badrul mal, badrul maujud. Ya, kita mendermakan harta, mendermakan apa yang kita miliki untuk apa menarik hati. Ya, al-qulub, ya badrul kulub, biman yuhsinu ilaiha. Hati ini akan dijadikan budak bagi siapa yang berbuat baik untuknya. Maka wajar ya, kalau para pembantu nurut dengan tuannya. Kenapa? kan tiap hari dikasih ya apa namanya? kebaikan-kebaikan wajar demikian juga hewan hewan pun demikian masya Allah nggak sekedar hati manusia hati hewan pun luluh ya anjing itu hewan yang kurang apa ganasnya kasarnya tapi ternyata luluh sama manusia kenapa tiap hari dikasih makan tiap hari dikasih daging dikasih apa namanya tulang luluh sama kita ini menunjukkan bahwasanya hati memang seperti itu yang akan diperbudak oleh orang yang suka berbuat baik untuknya. Taib. Singa, apa yang nggak luluh? Taib. Burung, kalau kita biarkan di luar liar, ditangkap, belum kita sampai pun dia sudah terbang. Tapi kalau kita urus dari kecil, kita kasih makan, ya. Kita kasih minum, kita mandikan, kita lepas dari sarangnya, balik ke rumahnya. Ya, siapa yang pernah ngingu burung? Ini kenyataan bukan cerita. Anak sendiri pernah punya burung. Tapi oh, ya, seperti itu. Kita ambil dari sarangnya kecil, kita kasih makan sekian, gedenya kita keluarkan, balik lagi ke, sarangnya. Tidak perlu kita cari-cari, balik lagi ke sarangnya. Ini kenapa? Karena hatinya burung sudah luluh. Ya, sudah ketergantungan sudah ada. Demikian juga pada awalnya Nabi SAW sehingga salah. Ya, mbahnya Khawarij, nenek moyang yang Khawarij Dul Khuwaisirah yang kemudian tiba-tiba datang mengatakan ittaqillah ya Muhammad. Bertakwalah kepada Allah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau enggak adil. Dakwahmu ini enggak adil. Seharusnya orang yang kau beri status onta ini kita-kita yang ikut jihad sama kamu. Ya bukan mereka yang peng, penggawa apa pemuka-pemuka kaum mereka itu orang kaya. Nah, ini sepintas memang benar ucapannya. Iya kan? Sahabat itu miskin, dia yang berperang setiap hari ya Nah, tetapi dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dakwah untuk mengajak memenuhi perut, tapi dakwah untuk menyebarkan agama. Jadi dakwahnya Khawarij itulah dakwah untuk memenuhi apa perut. Tampaknya mereka itu orang yang obat. Ya takhiruna salatukum min salatihim. Kalian merasa rendah salat kalian dibanding mereka wa qira'atukum li qira'atihim bacaan kalian Quran dengan bacaan mereka tetapi dakwah mereka untuk perut Taib. dakwah seperti itu bagaimana kita bisa mengendalikan hati dengan kebaikan Taib. ataupun hujah kita sampaikan kalau sudah saatnya kapan diterima Taib. maka hadis ini pun menunjukkan hal ini yang Naam dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga apa? Jiwa-jiwa para sahabat begitu sangat mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahtiramuhum lahu dan kehormatan menghormati ya, mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah, dakwah itu tujuannya adalah untuk masuk dalam hati, bukan sekedar merubah tampang dan dohir seseorang. Bisa saja kalau dohir berpura-pura, tapi kalau hati tidak bisa. Nah, bisa saja kita berpura-pura untuk baik. Tapi kalau hati kita tidak kena, maka suatu saat pun akan hilang, keluar. Beda dengan sahabat. Setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru tampak siapa mereka hanya dohir ya saja dan siapa mereka yang tampak ya benar-benar kuat imannya keluar dari hati mereka sehingga murtadlah orang yang murtad ya, berimanlah orang yang beriman. Baik. <clears throat> Ini tujuan kita dakwah adalah untuk mengait dan menundukkan hati-hati manusia, bukan sekedar untuk menyampaikan hujah. Menyampaikan hujah itu ya naam sekesekian kalinya. Kita berikan kepada mereka hujah-hujah muidah kasanah. Odoa ya. ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, hikmah termasuk daripada hikmah adalah kebaikan. Bagaimana kita menempatkan suatu surat dengan tempatnya kapan, Kadang terkadang orang itu kalau kita salah, sebenarnya dia sudah mau baik, tapi karena cara kita salah sehingga malah dia tambah jadi musuh. Taib. <clears throat> Yang kedua jawazu itlaqi lafdhi sayyid 'ala Allah. Jawazu itlaqi lafdhi sayyid semuanya mudhaf ilaih. 'ala Allah. 'Ala harfu jar, Allahi majrur. Boleh memakai lafaz sayyid untuk Allah. Sayyid artinya apa? Hah? Tuan. Kalau Jawa apa? Makna tuan. Kalau Jawa, tuan Indonesia. Kalau bahasa Jawa, Hah? Kanjeng, Gusti, apa lagi? Paduka ini umum. <laughs> Baginda, bukan ya? Baginda ini untuk mah Ya semakna dengan itu. Semakna dengan itu. Tapi apa makna daripada mutlaknya lafdz sayyid untuk Allah itu apa? Mutlak semuanya. Ya, bahwasanya tidak ada yang memiliki keagungan yang sempurna kecuali Allah. Tidak ada mem yang memiliki kejayaan yang haki kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendengar ada orang yang mengatakan ya apa kalimat apa pangeran sama pangeran tuh beda apa enggak beda ya pangeran sama pangeran beda ya beda kalau pangeran itu seperti apa gelar-gelar untuk anak raja yaitu pangeran tapi kalau pangeran itu semakna dengan lafat sayyid duh pangeranku misalkan nah, ini lafat sayyid ya, yang dengan makna adalah saya yang sifatnya adalah kemutlakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya ini diambil dari faedah ini maka boleh. Duh Gusti. Ya. Taib. Karena maksudnya Gusti lah ya pangeran tadi itu semakna dengan daripada itu. Ya, Sayyid. Karena Sayyid nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi karena memang tidak datang lafat ini dalam bahasa Arab, eh, jadilah perselisihan ya, Gusti Allah tuh boleh apa ndak Taib Nah kalau dalam bahasa Jawa Rob itu diartikan dengan pangeran Pangeran bukan pangeran Pangeran Jadi kalau menerjemahkan kalimat man robuk Sopo pangeranmu nah, Itu bahasa Jawa Nah dalam hal ini pun kita juga harus berhati-hati ya dalam kaidah asma wa sifat ya sesuatu yang tidak datang dalil, larangan atau perintah kita tawakuf, diam. Tidak menyalahkan dan tidak pula memben membenarkan. Yang ada datang kita benarkan, yang tidak ada ya dan dilarang kita salahkan. Yang tidak datang larangan dan perintah kita tawakuf, tidak kita salahkan dan tidak kita apa? benarkan. Ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah di dalam bersikap mu'tadil bainal ifrati wat tafrid pertengahan di antara hulu dan juga sembrono. Allah alam kita juga nggak mendapati dalil yang jelas lafat kusti ada yang sebagian mengatakan tidak boleh tapi kita nggak melihat apa namanya dalil yang kuat ya yang dia pakai dari asatidah kita ada sebagian ditanya mereka mengatakan tidak boleh tapi kita nggak mukni ya. sebagai seorang talib ya, seorang merilmu kita nggak mukni nggak merasa nggak nggak nggak puas dengan jawaban itu dari sisi mana di larangnya ya, dari sisi yang mana dan dari kaidah yang mana serta mana yang menguatkan tentang larangan hal ini karena ini masalah bahasa ya, dan bahasa kita lain-lain bahasa kita lain-lain pemahamannya pun lain-lain nah seperti ini yang ahsan kalau ini khilaf bagaimana kita caranya keluar daripada khilaf selesai ya, kalau kita tidak tahu ini permasalahan khilaf sudah keluar daripada diperselisihkan kita cari yang lain lafat yang jelas ya Allah ya Rabbi selesai daripada Gusti Allah nanti kok kamu pakainya Gusti sih ya ini kadang-kadang orang yang tidak paham ini kan boleh Baik. Eh, ini khilaf dalam artian masih ada sedikit subhat namanya namanya subhat itu kalau dilakukan terkadang orang yang tidak paham akan menilai kita salah walaupun kita meyakini itu benar ini manhaj dari manhaj apa alusunnah wal jamaah dalam menyikapi setelah apa perselisihan. Kalau misalkan itu diperselisihkan, kita mampu keluar keluar. Jangan ikut-ikutan berselisih. Selamat. Paling tidaknya kalau kita nggak pakai lafat gusti diperselisihkan apa nggak? Nggak diperselisihkan. Tapi kalau kita pakai lafat gusti diperselisihkan sudah keluar apa sih aninya? Untungnya pakai toh kalau misalkan kita nggak pakai pun juga apa? Nah, insya Allah lebih apa? Ittifak lebih sepakat seperti itu. Ya Allah, ya Robbi, Allahumma anta rabbi ya. Taib. <clears throat> Tetapi kalau ada orang yang mengatakan kita nggak langsung mengatakan kamu salah, nggak boleh, ya, kita nggak bisa. Jangan-jangan dia benar kita yang salah. Nah, sehingga telah kita memutlakkan ini tidak boleh, kita nisbahkan kepada agama, berarti kita telah membuat suatu syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mokif kita dalam masalah asma was sifat. طيب <clears throat> Kemudian yang ketiga al-ghulu. tuh syaitan. Mutiyah. Bukan mutiyah, mutiyah. Masdar. Al-ghulu tuh syaitan. Ghulu itu mujawazatul had melampaui batasan ya melampaui batasan syariat melampaui batasan ya dari yang digariskan namanya gulu jadi kalau main bola keluar bolanya dari garis ini sudah gulu melampaui batas tidak boleh ya nah namanya gulu dan gulu termasuk daripada pemberian syaitan untuk menggelincirkan seorang hamba Nah, sering kita lakukan seorang manusia itu kalau nggak bisa ditarik dari ketaatan dijuntrungkan sekalian nah, ya kalau dia nggak bisa ditarik dari ketaatan nggak bisa dikeluarkan dari kebaikan-kebaikan justru dimasukkan sekalian dalam kebaikan sudah masuk sekalian seperti itu sehingga apa hulu timbul melampaui batas dalam setiap syariat hulu dalam apa beragama hulu dalam menambah-nambah syariat tidak cukup dengan puasa Ramadan Tidak cukup dengan puasa Senin Kemis Tidak cukup dengan puasa Dawud ya, Puasa Nusfu Sa'ban Puasa Syahrul Rajab Ini hulu Keluar daripada syariat Oh, iya, berdalam-dalam dalam sebuah syariat ya sehingga apa menghancurkan dirinya sendiri nggak kuat. Orang yang hulu itu lama-lama nggak kuat, kuatnya sebentar. Nah, contoh di antara hulu adalah apa yang dilakukan oleh para ya kuburiyun yang mereka beribadah di kuburan-kuburan tidak cukup dengan di masjid. Oh, demikian juga adian yang menyelisihi Islam, agama-agama yang menyelisihi Islam, agama Nasoro, gulunya mereka dengan Nabi Isa sampai menempatkan ke dalam derajat ketuhanan. Demikian juga Yahudi gulunya dengan Uzair, sampai mengatakan Uzair ini adalah anak Allah termasuk hulu dalam beragama memberat-beratkan diri dalam beragama toh akan patah orang yang berat-beratkan diri dalam beragama itu akan patah tetapi qaribu wasaddidu qaribu e eh, iktisad biduni ifrat wal tafrid ambillah jalan tengah jangan sembrono dan jangan berlebih-lebihan pertengahan Toib. Setiap apapun, cari yang pertengahannya. Kira-kira jiwa kita kerasan dan enak. Tetapi jangan bermudah-mudah. Karena itu akan lebih apa? merindukan. Coba kalau kita gampangannya secara apa gambaran enaknya kita makan. Makan bakso setengah kira-kira kurang apa cukup apa muntah kurang besok lagi pengen lagi kurang tapi kalau sekali makan langsung lima mangkok besok lagi lihat bakso nek mau muntah ya terus keinginan untuk ini tuh sudah nggak ada ya demikian juga ibadah sekali ibadah langsung jebret besok lagi lemes mau datang pun males capek ya, contoh di ibadah yang mudah salat tahajud sekali bangun kita langsung sholat 11 rakaat panjang-panjang besok lagi mau bangun sudah bayangkan aku 11 rakaat panjang butuh dua jam ya bayangannya sudah sudah nggak ikhlas dulu nggak ada kesemangatan beda kalau bangun dua rakaat satu salam enak tidur lagi besok lagi mau bangun san oh enak ada nafsu untuk mengulanginya lagi ya, ada keinginan untuk apa mengulanginya lagi ya, maka sampai Rasul ya menyalahkan Muad ketika itu inna fikum munafirin ya sungguhnya di antara kalian tuh ada orang-orang yang memergikan orang lain daripada sunnah ini inna fikum munafirin ada di tengah-tengah kalian sendiri bukan orang lain di tengah-tengah kalian sendiri kenapa karena sifat hudud tadi ya, pengennya apa yang ada pada dirinya diterapkan pada orang lain ya beda tidak bisa Ya kadang iman kita kuat, iman orang itu ya gampangannya belum sampai ke tingkat kita. Jangan dipaksakan keinginan kita kepada mereka, jangan. Tapi mengukurlah kemampuan mereka. Ya, jangan seperti itu. Jangan apa yang ada pada kita yang kita miliki ini kita paksakan pada orang lain. Gelasnya beda-beda. Ada yang apa namanya? Gelas gede itu apa namanya? Mug. Ada yang gelasnya kecil, ada yang gelasnya cuma seperempat ya beda-beda kemampuannya nggak boleh kita paksakan maka kata Nabi SAW ida ya ida kan ahadukum ya umulinas fal yukhafif kalau salah seorang dari kalian imam ringankan ya karena di belakang kalian tuh beda-beda orangnya kecuali kalau sepakat semuanya di pondok bret ya, sepakat panjangkan kalau tidak, maka dilihat kemampuan masing-masing. Sehingga apa? Besok lagi kalau imam kita pas sesuai dengan porsi mereka, besok lagi mereka datang senang. Kita jadi imam mereka juga senang. Tapi kalau kita imamnya langsung sekian, setengah juz. Ya. Mereka besok lagi kalau dengar suara kita, aduh dia yang imam. Kagok mau sholat lagi. Capek. Ya, sehingga apa? Inna fikum munafirin. Kita terkadang yang terjatuh ke dalam perkara ini. Jadi apa? Dalam hal ini jangan sampai gulu. Kita mampu misalkan lebih daripada itu cukup untuk kita. Ya, ada pun untuk orang lain kita berikan sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak bisa kita memberikan apa yang ada pada diri kita untuk orang lain. Nah, demikian juga orang lain untuk diri kita. Kita mampunya segini kok. Ya, kita bisa lampu le masih lebih jangan dipaksakan sama orang lain. Demikian juga orang lain mampunya besar seperti itu ya kita jangan ngimbangi dia. Pokoknya saya harus sama dengan dia. Jangan. Kamu akan kalah sesuaikan dengan kadar diri kita saya baru bisa segini sholatnya Alhamdulillah itu dulu yang dikuatkan terus sampai enak sholat yang dua rakaat satu rakaat enak bangun malam gampang enteng tingkatkan lagi dua rakaat masih berat turun lagi eh, sudah enak tingkatkan terus sampai tingkatkan dulu misalkan ini sudah enak tingkatkan lagi Seperti itu boro-boro mau ningkat bangun malam saya susah ini yang penting ya Taib. <clears throat> Di antara daripada faedah dalam kita beragama ini. Munasabatul hadits lil bab tauhid. Mudhaf ilaih lagi. Munasabatul hadits lil bab walit tauhid. Jar majrur. Haitsu dalla al fa'il dalla fi'il. Ala tahrim ala harfu jar tahrim majrurun bihi majrur dengan ala wa huwa mudhaf al-ghuluwi mudhafun ilaih fin nabi sallallahu alaihi wasallam fi harfu jar an nabi majrurun bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ghairihi wa harfu ataf ghairihi ma'tuf kepada fi li'anna dhalika tariqun musilatun musilat musilun tariqun musilun ila syirki di mana hadis eh, kecocokan antara hadis dengan bab dan dengan tauhid. Apa kecocokan hadis ini dengan bab yang dicantumkan oleh penulis dan cocoknya dia dengan tauhid? Kenapa bab ini dimasukkan dalam kitab tauhid? Nah, di sini disebutkan hadis ini menunjukkan tahrimnya, haramnya hulu, sifat berlebih-lebihan terhadap haknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti apa Isa alaihi salam la tutruni kama atratin nasara ibn maryam innama ana abdun wa rasul jangan kau puji-puji diriku dengan pujian-pujian yang tidak pantas sewajarnya saja ya pujilah ya kalian aku dengan pujian yang sewajarnya saja jadi boleh kita apa memakai lafaz sayyid untuk nabi ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh kecuali di luar apa dalam sholat itu tauqifiyah karena apa dikit dikit dalam sholat tidak boleh ditambahi atau dikurangi nanti akan kita bacakan juga di sini faedah dari Syekh Nusaimin rahimahullah <clears throat> dan juga yang lainnya berlebih-lebihan gulu pada diri Rasul dan juga yang lainnya karena hal itu akan hal itu jalan mengantarkan kepada kesyirikan. Oh, masya Allah pendidikan yang sempurna dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kita para aba yang sudah punya anak, ini hendaklah benar-benar berhati-hati dalam mendidik anak. <clears throat> Jangan sampai taib anak tadi terdidik dengan di pendidikan kebohongan, ya, pendidikan apa namanya tipuan, tetapi didik dengan didik ya yang sifatnya penuh dengan hikmah dan kejujuran wallahu taala alam bisawab cukup